Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin Kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu di bait yang ke-64 dan 65 di mana kedua bait ini itu masih berada dalam pembahasan domir. Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan ya dalam bait ke-64 dan 65 wasil awifsil ha asalnihi dan sambungkanlah ya artinya gunakanlah domir muttasil atau pisahkanlah Ya, artinya gunakanlah domir munfasil. Ya, jadi dan gunakanlah domir mutasil atau gunakanlah domir munfasil untuk hak yang ada pada salnihi. Ya, salnihi. Salnihi itu adalah ya engkau, wahai seorang laki-laki, mintalah kepadaku, ya, hak itu sesuatu tersebut. Maka untuk fiil yang seperti ini yaitu sal ya maka haknya hak yang ada pada salnihi boleh menggunakan domir mutasil atau boleh juga menggunakan domir munfasil yang menjadi salni iyahu wa ma ashbahahu demikian juga untuk fiil-fiil yang serupa dengan salnihi ini Ya, sal itu dari sala yasalu. Atau awalnya lagi dari sa'ala yas'alu. Maka fi'il yang seperti ini itu adalah termasuk a'ta dan saudari saudarinya. Atau fi'il yang kita dapat memberikan dua maf'ul bih untuk fi'il tersebut. Untuk fiil-fiil yang seperti itu, ya maka kalau bentuknya seperti ini, salnihi misalnya, haknya boleh mutasil, boleh munfasil. Kemudian fi kuntuhul khulfun tama. Ya, adapun untuk contoh kuntuhu, ya kuntuhu, kuntuhu itu dari kana yakunu. Ya kana yakunu kemudian menjadi kuntu, ya taknya itu adalah isim ya kuntu, ya kemudian haknya adalah khobar kuntu. Ya. Maka untuk kuntuhu ini itu apakah haknya dipilih mutasil atau munfasil itu al-khulfun tama. Ya, disandarkan dari para ahli nahwu itu terdapat perbedaan pendapat apakah haknya itu e, menggunakan domir mutasil seperti ini atau menjadi kuntu iyahu ya menggunakan domir munfasil ulama berbeda pendapat kemudian kada kakhil tani hiwattisala akhtaru ghairi ikhtarolin fisala ya kadaka khiltanihi ya demikian juga pada khiltanihi. Khiltanihi itu dari khola. Ya, dari khola. Khola itu termasuk dalam dhonna dan saudari-saudarinya. Ya, dhonna wa akhawatuha. Dhonna wa akhawatuha itu mengubah mubtada dan khobar ya, menjadi dua maf'ul bagi dhonna dan saudari-saudarinya. Maka untuk contoh yang seperti ini ya khiltanihi ya yaitu engkau menyangka ya padaku hal tersebut ya maka itu juga terdapat perbedaan pendapat apakah haknya itu menggunakan domir mutasil seperti ini khiltanihi atau menggunakan domir munfasil yang menjadi khiltani iyahu. Ya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama nahwu. Wattisola akhtaru. Yang saya pilih, yaitu yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu menggunakan domir mutasil seperti ini. Jadi kuntuhu, bukan kuntu iyahu khiltanihi, bukan khiltani iyahu. Kemudian beliau melanjutkan ghairikhtara ghairikhtara linfisala. Adapun selain saya, artinya selain Ibnu Malik dan ulama nahwu yang sejalan dengan beliau itu memilih infisal. Artinya menggunakan domir munfasil. Menjadi kuntu iyahu dan khiltani iyahu. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu mawadhi'u jawazil ittisali walin fisali yaitu keadaan ya di mana diperbolehkan ya ittisal artinya menggunakan domir mutasil atau infisal yang menggunakan domir munfasil. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan untuk dua bait ini. Yajuzu ayyuta ya yajuzu an yu'ta bid dhamiri munfasilan ma'a imkani an yu'ta bihi muttasilan. Ya. Diperbolehkan ya didatangkan dhamir munfasil ya Padahal ya memungkinkan untuk didatangkan domir mutasil. Pada pembahasan bait sebelumnya, ya dikatakan bahwa kalau memungkinkan bagi kita untuk menggunakan domir mutasil, ya hukum asalnya, kita tidak boleh menggunakan domir munfasil. Ya hukum asalnya seperti itu. Nah di sini dibahas pengecualian ada kondisi di mana diperbolehkan menggunakan domir munfasil, padahal ya masih memungkinkan bagi kita untuk menggunakan domir muttasil. Ya, kapan itu? Fi thalathi masaila. Ya, pada tiga permasalahan. Al-ula, ya permasalahan yang pertama, an yakunal amilu fit dhamirainil mansubaini fi'lan ghayra nasikhin. Ya, keadaan pertama yang yang memperbolehkan bagi kita untuk menggunakan domir munfasil, ya, padahal masih memungkinkan bagi kita untuk menggunakan domir muttasil. Yang pertama adalah ketika an yakunal amilu fit dhamirainil mansubaini fi'lan ghayra nasikhin yaitu ketika amil ya amil yang beramal pada dua domir yang mansub ya amilnya apa fi'lan ghayra nasikhin yaitu fi'il yang bukan fi'il nasikh ya fi'il yang nasikh itu seperti apa ya fi'il yang nasikh itu adalah fiil yang mengubah ya mengubah status mubtada dan khobar menjadi isim dan khobarnya. Ya, atau mengubah mubtada dan khobar menjadi bentuk yang lain. Contohnya apa? Ya contohnya kana dan saudari-saudarinya. Ya. Itu mengubah mubtada dan khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Maka kana ya dan saudari-saudarinya adalah fi'il nasikh. Demikian juga dhanna dan saudari-saudarinya. Dhanna wa akhawatuha. Karena dhanna wa akhawatuha itu mengubah mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bagi fi'il-fi'il tersebut. Maka di sini, kalau pembahasan yang pertama ini, permasalahan yang pertama, di mana kita diperbolehkan menggunakan domir munfasil, walaupun memungkinkan bagi kita untuk menggunakan domir mutasil adalah fi'il yang beramal pada dua domir mansub, itu fi'il yang bukan fi'il nasih. Apa contoh fi'il yang bukan fi'il nasikh? Ka'a'ta wa akhawatiha. Ya, seperti A'ta dan saudari-saudarinya. A'ta itu bukan fi'il nasikh. Dan dia bisa beramal kepada dua domir mansub. Artinya dia bisa mendapatkan dua maf'ulun bihi. Ya, A'ta dan saudari-saudarinya itu adalah fi'il yang kita dapat memberikan dua maf'ul bih untuk fi'il-fi'il tersebut. Kemudian syarat yang kedua untuk permasalahan pertama, ya tadi syarat pertama tidak uh, fiilnya adalah fiil yang bukan nasikh. Kemudian wad dhamirul awwalu a'rafu minatsani. Ya. Ini syarat yang kedua. Ya tadi ada amil yang beramal pada dua domir mansub. Ya. Kemudian domir yang pertama, ya dan domir yang pertama itu harus lebih ma'rifah dibandingkan domir yang kedua. Ya, maka kita ya harus kembali pada pembahasan sebelumnya, ya di awal pembahasan isim ma'rifah, bahwa isim ma'rifah itu memiliki tingkatan mana yang paling ma'rifah sampai yang kurang ma'rifah. Termasuk dalam domir sendiri, itu ada domir yang lebih ma'rifah dan ada yang kemakrifatannya itu tingkatannya lebih rendah. Ya, maka untuk mengamalkan kaidah ini kita harus ya mengetahui mana domir yang lebih ma'rifah dan mana yang ya di bawahnya tingkat kema'rifahannya. Misaluhu ya contohnya Alkitabu salnihi Alkitabu salnihi. Buku tersebut, ya, mintalah kepadaku, ya buku tersebut. Ya, hak kembalinya kepada Alkitab. Maka kita lihat, ya, sal itu termasuk dalam a'ta wa akhawatiha. Artinya fi'il yang dapat diberikan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama itu adalah ya mutakallim ya ya mutakallim. Kemudian maf'ul bi kedua adalah ha. Dan kita mengetahui ya mutakallim itu lebih ma'rifah dari ha. Ya karena ha itu adalah domir yang ghaib. Yang mutakallim itu lebih ma'rifah daripada yang ghaib. Fayajuzu fil fayajuzu fil ha'il ittisalu. Ya fayajuzu fil ha'i Alitisolu, Maka hak yang ada pada salnihi itu ya diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan domir mutasil. Ya, diperbolehkan itisol artinya dibaca salnihi seperti ini. Awil awilin fisolu. Ya, tapi diperbolehkan juga infisol. Artinya menggunakan domir munfasil. Ya, dipisah. Contohnya bagaimana? Nahwu alkitabu salni iyyahu. Ya, kitab tersebut ya mintalah kepadaku ya kitab tersebut. Maka perhatikan di sini ya boleh salnihi menggunakan domir muttasil atau boleh juga menggunakan domir munfasil menjadi salni iyahu. Falya'u lil mutakallimi maka ya yang ada pada salnihi adalah ya mutakallim, kata ganti orang pertama. Wal lil ghaibi dan hak yang ada pada salnihi adalah hak ghaib, ya kata ganti orang ketiga. Wa dhamirul mutakallimi a'rafu minal ghaibi. Dan domir mutakallim itu lebih ma'rifah daripada domir ghaib. Ya, apa maksud dari lebih ma'rifah? Bimakna annahu asyaddu tamyizan li musammahu. Ya, maksud dari lebih ma'rifah atau a'rafu adalah asyaddu tamyizan li musammahu. Yaitu lebih kuat ya dalam membedakan bagi ya, sesuatu yang diberi nama dengan domir tersebut atau sesuatu yang dimaksudkan dengan domir tersebut. Artinya kalau lebih ma'rifah itu lebih kuat dalam membedakannya. Ya, lebih kuat dalam membedakannya. Li musammahu. Kemudian fa in lam yakunit dhamirani mansubaini ya. Maka jika ya kedua domir tersebut itu tidak dalam keadaan mansub, ya kalau tadi kan dua-duanya mansub domirnya. Ya, karena keduanya itu adalah maf'ulun bihi. Namun bagaimana kalau kedua domir tersebut itu tidak dua-duanya mansub? Ya. Maka wajaba waslut domiri bi'amilihi ingkana fi'lan. Maka kalau dua domir tersebut itu salah satunya tidak mansub, maka wajib ya mewasolkan domir Artinya menggunakan domir muttasil yang disambungkan dengan amilnya jika amilnya tersebut itu adalah fi'il. Contohnya nahwu an-nidhamu ahbabtuhu. Ya, an-nidhamu ahbabtuhu. Ya, kedisiplinan itu saya menyukainya. Ya, maka perhatikan di ahbabtuhu. Ahbabtuhu itu ada dua domir, yaitu tak, ya, tak fa'il, dan ha. Tetapi apakah keduanya itu mansub? Tidak. Ya. Karena tak di situ itu menempati kedudukan rofaknya fa'il. Sedangkan haklah yang menempati kedudukan nasabnya maf'ulun bihi. Wa in kanal awwalu a'rafa ta'ayyanal faslu. Ya namun akan tetapi jika domir yang pertama itu tidak lebih ma'rifah. Ya wa in kanal awwalu a'rafa. Ya kalau tadi ahbab tuhu itu walaupun yang satu menempati kedudukan rofa, kemudian yang satu menempati kedudukan nasab, tapi yang pertama itu lebih ma'rifah karena mutakallim. Ya. Sedangkan ha itu ghaib ya, lebih di bawahnya tingkat ma'rifahnya. Namun jika domir yang pertama itu tidak lebih ma'rifah, maka bagaimana ta'ayyanal faslu? Ya, maka ditetapkan atau diwajibkan fasl. Artinya menggunakan domir munfasil. Contohnya bagaimana? Nahwu al-kitabu a'tahu iyyaka zaidun. Ya, al-kitabu a'tahu iyyaka zaidun. Kitab tersebut itu Zaid memberikannya kepadamu. Ya, kitab tersebut Zaid memberikannya kepadamu. Maka di sini ada dua maf'ul bih ya ada dua maf'ul bih yaitu a'ta setelah a'ta itu ada ha ya ha ghaib dan iyyaka ya mukhatab dan kita mengetahui antara iyyaka dan ha ya itu yang lebih ma'rifah itu adalah iyyaka mukhatab ya ha itu lebih di bawahnya tingkat ma'rifahnya maka ketika domir yang pertama itu lebih kurang ya tingkat ma'rifahnya, artinya yang kedua lah yang lebih ma'rifah, maka wajib bagi kita menggunakan domir munfasil seperti ini. Tidak boleh kita mengatakan alkitabu a'tohuka zaitun. Ya tidak boleh. A'tohuka zaitun. Akan tetapi alkitabu a'tohu iyaka zaitun. Kemudian kita lanjutkan Walittisalu arjahu minalin fisali fi hadhil mas'alati. Di sini ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan penjelasan bahwa ya al-ittisal artinya menggunakan domir muttasil itu adalah pendapat yang lebih rojih, ya, pendapat yang lebih kuat daripada infisal daripada menggunakan domir munfasil fi hadhil mas'alati dalam permasalahan ini. Ya, jadi Ibnu Malik mengatakan boleh boleh mutasil, boleh munfasil. Akan tetapi ya di sini Syekh Abdullah Al Fauzan menjelaskan bahwa yang lebih rojih, lebih kuat pendapatnya adalah itisol. Ya dalam permasalahan ini. Mengapa? li'annahu huwal aslu. Ya, karena itu adalah hukum asal. Ya, sebagaimana pembahasan bait sebelumnya bahwa kalau memungkinkan bagi kita menggunakan domir mutasil, maka kita tidak diperkenankan menggunakan domir munfasil. Dan juga tadi, tujuan utama penggunaan domir itu adalah meringkas. Ya, maka yang lebih ringkas itu adalah domir yang mutasil. Kemudian wali annahu muayyadun bil Qur'ani. Dan juga karena penggunaan domir muttasil itu dikuatkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fasayakfikahumullah ya fasayakfikahumullah maka Allah akan memelihara engkau dari mereka. Ya, maka Allah akan memelihara engkau dari mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Ya, maka kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Maka pada fasayakfi kahumullahu itu asinu harfus tiqbalin. Ya, sin adalah huruf istiqbal. Artinya huruf yang menandakan ya bahwa uh, fiil mudhari setelahnya itu kejadiannya di mustaqbal, sesuatu yang akan datang, di masa yang akan datang. Kemudian yakfi fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Dan yakfi adalah fi'il mudhari yang marfu ya, yang tanda rofaknya adalah dommah yang diperkirakan di atas ya. Wal kafu domirun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun. Dan kaf yang ada pada sayakfikahumul sayakfikahumullahu ya kafnya itu sayakfika itu adalah domir yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasabnya maf'ul pertama. Wal ha'u maf'ulun tsanin ya dan hak yang ada pada hum ya hum haknya itu adalah maf'ul yang kedua. Wal mimu alamatu jam'il mudhakkari. Dan mim adalah tanda jamak untuk mudhakkar. Wa lafdzul jalalati Allahu fa'ilun. Ya dan lafdzul jalalah Allah itu adalah fa'ilnya. Maka kita perhatikan ayat tersebut. Ya, yakfi itu memiliki dua maf'ulun bihi, yaitu kaf dan hum, ya, atau ha. Dan kaf itu lebih ma'rifah daripada ha. Dan kita di sini melihat tidak digunakan sayakfika iyahum, akan tetapi sayakfika humullahu. Bukan sayakfika iyahumullahu. Maka di sini digunakan domir muttasil. Ya, maka uh, beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan ya membawakan sesuatu yang menguatkan yaitu ayat Al-Qur'an ini. Kemudian waqala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ya, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah akan kami paksakan ya kalian menerimanya padahal kalian tidak menyukainya. Dalam surat Hud ayat ke-28. Maka kita lihat yang ya dari ayat ini. Ya. Maka alhamzatu lil istifhami. Hamzah yang ada pada anul anulzimukumuha itu adalah hamzah istifham. Kemudian wa zimu dan nul zimu itu adalah fi'lun mudhari'un, ya fi'il mudhari'. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir, ya yang wajib istitar, yang takdirnya adalah nahnu. Wal kafu, ya dan kaf yang ada pada nulzimukumuha, itu adalah ya dhamirun muttasilun mabniyun alat domi fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun dan kaf yang ada di situ yaitu ku adalah dhamir muttasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasabnya maf'ul yang pertama ya atau sebagai maf'ul yang pertama untuk nulzimu Kemudian wal mimu alamatu jam'il mudzakkari. Dan mim itu adalah tanda jamak untuk mudzakkar. Wal wawu harfu isba'in. Ya, jadi isba' itu ya maknanya secara bahasa itu adalah ya memenuhi atau ya mengenyangkan. Tapi dalam hal ini adalah untuk memperjelas dan memperkuat harokat ya dari mim tersebut ya kum yang sesuai untuk me memenuhi dan mengenyangkan itu adalah huruf wawu. Maka dinamakan juga sebagai wawu isba'in atau harfu isba'in. Menjadi kumu seperti itu. Ya. Kemudian wal wawu harfu isba'in mabniyun ala sukuni la mahallalahu. Ya, dan wawu adalah huruf isba yang mabni dengan sukun yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. ha dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun thanin. Dan ha adalah dhamir muttasil yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang kedua untuk nulzimu. Maka perhatikan dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan nulzimukumuha. Ya, bukan nulzimukum iyaha. Artinya digunakan ittisal. Ya, artinya menggunakan domir mutasil, bukan domir munfasil. Ya, ini juga menguatkan pendapat bahwa Ya, yang lebih kuat itu adalah ittisal. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Iyas'alkumuha ya iyas'al kumuha ya jika dia ya meminta ha itu kembalinya kepada eh, kembalinya kepada ya ayat sebelumnya berarti amwalakum Ya, berarti jika ya dia meminta harta kepada kalian. Ya, ha itu kembali kepada amwal. Ya. Ini dalam surat Muhammad ayat ke-37. Nah, kita lihat uh, i'rab dari ayat ini in harfu syartin jazimin. In adalah huruf syarat yang menjazmkan. Wa yas'al dan fi'il yas'al fi'lun mudhari'un majazumun bi'in. Yas'al adalah fi'il mudhari yang majazum dengan in. Wa alamatu jazmihi sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. La uh, wal kafu ya dan kaf yang ada pada iyas'al kumuha ya itu Wal kafu maf'ulun awwalun. Kaf adalah maf'ul yang pertama, wal mimu alamatul jam'i. Dan mim adalah tanda jamak. Wal wawu harfu isba'in mabniyun ala sukuni la mahallalahu. Dan wawu sama seperti tadi adalah huruf isba' yang mabni dengan sukun yang tidak tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. ha maf'ulun tsanin dan ha adalah maf'ul yang kedua. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya, dan fa'ilnya adalah domir mustatir, ya, yang jawas, artinya hukumnya boleh istitarnya, takdirnya adalah huwa. Ya. Wa jawabu syarti qawluhu tabakhalu. Ya, wa jawabu syarti qawluhu tabakhalu. Dan jawab syaratnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala tabakhalu Ya karena iyas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum. Ya maka jawab syaratnya itu adalah yang tabakhalu Ya. Kemudian kita kembali ke ayatnya itu adalah ya perhatikan iyas iyas al kumuha Ya, digunakan itisol di sini. Ya, karena sebetulnya bisa saja menggunakan iyas al kumu atau iyas al-kum iyaha. Iyas al-kum iyaha. Tapi di dalam ayat yang mulia ini itu digunakan itisol Ya. Kemudian waqad waradal faslu fis sunnati Ya dan sungguh telah disebutkan penggunaan fasl atau domir munfasil dalam hal ini, ya dalam bab ini, fisunnati, yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati mallakakallahu iyyaha ya afala tattaqillaha fi hadhil bahimati allati mallakakallahu iyyaha Tidakkah yang engkau bertakwa kepada Allah ya dalam memperlakukan hewan ini yang ya telah Allah kuasakan kepadamu. Ya. Maka perhatikan di sini pada malakakallahu iyyaha. Ya malakakallahu iyyaha. Maka di sini kaf yang ada pada malakaka itu adalah maf'ul yang pertama untuk malaka ya mallakakallahu iyaha. Nah, di sini kita lihat digunakan domir munfasil. Ya, padahal bisa saja digunakan mallakakallahu. Ya, mallakakallahu. Akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan domir munfasil. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Ya, rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, bi raqmi tis'atin wa arba'ina wa khamsimi'atin wa alfaini. Pada nomor 2549. Min hadisin tawilin. Yaitu hadis asalnya itu sebetulnya hadis yang panjang. Wa fihin fisalud domiri iyaha. Di dalam hadis tersebut tadi itu terdapat penggunaan domir munfasil yaitu iyaha. Ya, padahal bisa saja malakakahallahu. Akan tapi ha yang ada di situ dipilih ya digunakan menggunakan iyaha. Ya, artinya menggunakan domir munfasil. Kemudian walaisat biwajibin. Ya dan penggunaan domir muttasil di sini itu hukumnya tidak wajib. Walaisalin fisalu makhsusan bisyari. Dan juga penggunaan domir munfasil itu juga tidak dikhususkan untuk syair saja. Mengapa? Bidalilil hadithi. Ya karena ada dalil hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan domir munfasil. Al-mas'alatu kemudian permasalahan yang kedua, an yakunat domiruthani thani mansuban bikana au ihda akhawatiha. Bahwa ketika domir yang kedua itu mansub dengan kana atau salah satu saudari-saudari kana. Ya, ini berarti contoh yang kuntuhu tadi. Ya, kuntuhu. Artinya domir yang kedua, yaitu ha, itu mansub, ya karena kana atau salah satu saudari-saudarinya. Mengapa? Li'annahu khobaruha. Ya, mansub sebagai khobar kana atau khobar saudari-saudari kana fayajuzu litisalu walinfisalu. Ya, maka sebetulnya pada saat keadaan seperti itu boleh itisol, ya boleh menggunakan domir mutasil dan juga boleh infisal. Ya boleh menggunakan domir munfasil. Nahwu contohnya as kuntuhu. Ya, sahabat itu ya dahulu aku adalah Ya, orang yang seperti itu. Ya, atau asitiku kuntuhu. Ya. Orang yang jujur, ya aku dahulu adalah orang yang seperti itu atau aku dahulu adalah orang yang jujur. Ya. Maka di sini kuntuhu ya haknya di situ menggunakan domir mutasil. Ya, ini diperbolehkan. Atau boleh juga wasittiqu kuntu iyyahu. Ya, artinya sama, ya. Orang yang jujur ya dahulu aku adalah orang yang seperti itu. Maka di sini eh, hak yang ada pada atau hak sebagai khobar kuntu di sini boleh menggunakan domir munfasil menjadi kuntu iyahu. Ya, kemudian waqtalafan nahwiyuna fil muhtari. Ya. Dan para ulama nahwu itu berbeda pendapat ya dalam pilihan ini. Ya artinya memilih ittisal atau memilih atau memilih infisal. Ya, berbeda pendapat para ulama nahwu. Fa Malikin wa man wafaqahu yakhtaru littisala. Maka Ibnu Malik dan juga ulama nahwu yang sejalan dengan beliau, ya yang sepakat dengan beliau, itu memilih ittisal. Ya artinya dalam keadaan seperti ini, beliau, ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dan ulama nahwu yang sejalan dengan beliau, itu memilih ittisal, kuntuhu. Mengapa? Li'annahul aslu. Ya karena itu adalah hukum asal. Ya sekali lagi, ya hukum asalnya penggunaan domir itu adalah untuk meringkas, ya ikhtisor. Ya dan domir yang lebih ringkas itu adalah domir mutasil. Kemudian alasan yang lain wali annahu muayyadun bil hadis syarifi. Dan juga penggunaan ittisal ini itu didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Umar radhiyallahu anhu. Ya, kepada Umar radhiyallahu anhu. Fi sya'ni bani sayyadin ya mengenai keadaan dari Ibnu Sayyad. Ya, hadis yang masyhur mengenai Ibnu Sayyad yang memiliki ya ciri-ciri dajjal. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada Umar, "In yakunhu falan tusallita alaihi." Ya. Maka jika Ibnu Sayyad ini itu adalah dajjal, ya, maka jika Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, falan alaihi. Maka engkau, wahai Umar, itu tidak akan mampu mengalahkannya, tidak akan mampu membunuh Ibnu Sayyad. Ya, karena yang bisa membunuh Ibnu Sayyad adalah Isa alaihi salamu. Wa illa yakunhu fala khairolaka fi qatlihi. Dan jika laki-laki ini, yaitu Ibnu Sayyad, itu bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu ketika engkau membunuh Ibnu Sayyid ini. Ya, karena Umar radhiyallahu anhu ya mengira dia itu adalah dajjal, kemudian ingin membunuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya iyyakunhu falan alaihi." Jika dia betul-betul dajjal, maka engkau tidak akan mampu membunuhnya. Akan tetapi kalau dia bukan dajjal wa illa yakunhu fala khairolaka fi qatlihi, maka tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya. Maka perhatikan kata yakunhu. Ya in yakunhu dan in la yakunhu. Ya. Maka di sini khobar yakunnya itu adalah hak. Ya hak yang disambung. Ya, bukan in yakun iyahu, tapi iyakun in yakunhu. Ya, termasuk in la yakun hu, bukan in la yakun iyahu. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menggunakan ittisal. Kita lihat catatan kaki muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya, dari perawi yang sama Wabnu Sayyadin ismuhu Sofin. Ibnu Sayyad itu namanya itu adalah Sofin. Wa fihi ba'du awsafid dajjali. Dan Ibnu Sayyad itu di dalam dirinya terdapat sebagian dari sifat-sifat dajjal. Ya, karena itu Umar radhiyallahu anhu mengira dia adalah dajjal. Walakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqata bi annahu dajjalu wala ghairuhu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memastikan apakah dia itu dajjal atau dia itu bukan dajjal. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan, tidak memastikan apakah dia dajjal atau bukan. Walihada, ya dan oleh karena itu, qala li Umar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "In yakunhu falan tusallita alaihi." Jika dia itu adalah dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Kemudian Undur, ya ini dapat dilihat di Syarhan Nawawi ala Muslimin. Pada syarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terhadap eh, Sahih Muslim, ya, kitab yang masyhur. Ya hadis rakmi arba'atin wa aishrina wa tis'imi'atin wa alfaini. Pada hadis nomor 2924. Walha ufi fi qawlihi yakunhu khobaru yakun. Dan hak yang ada pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunhu adalah khobar yakun. Aidun alat dajjali. Yang kembalinya kepada dajjal. Wasmu yakun domirun ya'udu ala bani sayyadin. Dan is isim yakunnya itu adalah domir mustatir yang kembalinya kepada Ibnu Sayyad. Ya, kita kembali ke atas. Wa si bawaihi wa man wafaqahu yakhtarul fasla. Dan si bawaihi dan ulama-ulama nahwu yang sejalan dengan beliau, itu memilih penggunaan fasl. Artinya menggunakan domir munfasil. Mengapa? Li'anna li'annad domiro khobarun. Ya. Karena domir tadi pada misalnya yakunhu atau kuntuhu itu adalah khobar. Ya khobar kana dan saudari-saudarinya. Wal aslu fi solu. Dan yang namanya khobar ya, itu asalnya adalah fasl. Ya, asalnya terpisah. Ya, mubtada dan khobar, yaitu asalnya itu khobar itu terpisah. Wali annahu waroda anil arobi. Dan selain karena hukum asal khobar itu terpisah, dan juga penggunaan fasl ini juga diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Qala Umar bin Abi maaf qala Umar bin Abi Rabi'ata. Ya berkata Umar bin Abi Rabi'ah La in kana iyyahu laqad hala ba'dana anil ahdi wal insanu qad yataghayyaru. Ya. Di sini Umar bin Abu Rabi'ah beliau mengatakan ya sungguh jika ya keadaannya itu berubah setelah kepergian kita ya karena hakikatnya ya namanya insan ya manusia itu terkadang berubah ya maka kita lihat ya atau kita lihat dulu syahidnya di sini ada la in kana iyahu la in kana iyahu maka di sini khobar kananya adalah iyahu. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abu Robi'ah. Kita lihat catatan kaki. Ismu kana mustatirun ya'udu ala Umar. Ya. Isim kananya itu adalah ya, domir mustatir yang kembali kepada Umar al-mu'abbari anhu bil mughiri fil abayatil lati qablahu yang disebutkan ya, diungkapkan ya tentangnya dengan al-mughiri yang disebut dengan al-mughiri pada bait-bait yang sebelumnya iyahu khabarukana dan iyahu pada ya bait tadi yaitu la ingkana iyahu itu adalah khobar kana. Wa ma'nal baiti dan makna dari bait ini la inkana kana ladhi narahu huwa Umaru ya jika eh, keadaan orang yang kami melihatnya yaitu Umar falakad taghayyarat hay'atuhu wa tahawwalat haluhu maka ya dia sungguh telah berubah keadaannya ya dan juga berbeda kondisinya. Amma kunna na'haduhu fihi. Ya, berbeda kondisinya dari yang ya dahulu kami mengenalinya. Minal quwwati wasyababi. Ya, dari sisi kekuatannya sudah berubah. Ya, dan dari sisi ya tanda kemudaannya juga berubah. Ya. Summa qala musallian li nafsihi. Ya kemudian beliau berkata ya untuk menghibur dirinya sendiri. Wal insanu qad yataghayyaru haluhu bi mururiz zamani. Dan manusia itu ya akan terus berubah seiring dengan zaman ya mungkin nanti kalau memang tertarik dengan bait ini ya bisa dilihat syarah dari syawahid ini akan tetapi yang menjadi syahid itu adalah kana iyahu ya di sini khobar kananya itu adalah domir munfasil maka ini yang menjadi dasar bagi si bawaihi dan juga ulama nahu yang sejalan dengan beliau yang memilih infisol memilih penggunaan domir munfasil Ats-tsalitsatu yang ketiga an yakunal amilu fid dhamiraini fi'lan nasikhun Yang menjadi amil untuk kedua domir tersebut adalah fi'il nasikh. Kadhonna wa akhawatiha. Sebagaimana dhonna dan saudari-saudarinya. Fayajuzu littisalu. Ya maka pada saat amilnya Eh, zona dan saudari-saudarinya yaitu fi'il nasikh ya dikatakan nasikh karena zona itu mengubah keadaan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bagi zona dan saudari-saudarinya. Maka pada saat seperti itu boleh ittisol. Ya, boleh ittisol artinya menggunakan domir muttasil. Nahwu contohnya as-siddiqu dzanantukahu. Ya, orang yang jujur itu aku menyangka engkaulah orang yang jujur tersebut. Maka di sini dzanantukahu ya, ada ya tiga domir sebetulnya, tetapi yang kita bahas kaf dan haknya. Dzanantukahu. Kaf dan hak yang ada di situ adalah domir ya mutasil yang menjadi maf'ul bagi dhonantu. Maka di sini haknya itu e, menggunakan domir mutasil. Walin fisalu ya, dan boleh juga infisol artinya menggunakan domir munfasil. Contohnya asitiku dhonantuka iyahu. Ya orang yang jujur ya aku menyangka engkaulah orang tersebut, orang yang jujur tersebut. Maka di sini digunakan domir munfasil. Ya. Wahta robnu Malikin warrumaniyu alittisalu. Maaf, alittisala. Ya, wahta robnu Malikin warrumaniyu littisala. Uh, ah, ya. Wakhtara ibnu Malikin warumaniyu alitisola. Dan Ibnu Malik dan Ar-Rumani, ya beliau berdua itu memilih Itisol yang memilih Itisol Ya, seperti biasa pilihan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala adalah ittisal. Ya, mengapa qalu yang mereka mengatakan ulama-ulama yang sejalan dengan beliau dan juga beliau mengatakan li'annahul aslu karena itu adalah hukum asal. Ya, karena itu tadi penggunaan domir itu untuk ringkas ya, untuk ikhtisor, untuk meringkas. Dan yang lebih ringkas itu adalah domir mutasil. Wa muayyadun bil Qur'ani wa kalamil Arabi. Dan itu juga didukung oleh ayat Al-Qur'an dan juga ucapan orang Arab. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idh yurika, idh yurikahumullahu fi manamika qalila, walau arakahum kathirol lafashiltum. Ya, idh yurikahumullahu fi manamika qalila, walau arakahum kathirol lafashiltum. Ya, lafashiltum. Ya ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu, ya berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu saja kamu menjadi gentar. Ya, la fashiltum. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-43. Ya, maka kita mengetahui bahwa aro dan yuri itu adalah akhawatu dhanna. Dan di sini ada se ada semua aro ya yang uh, dan yuri ya yaitu yang fi'il mudhari. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-kafu maf'ulun awwalun. Ya kaf yang ada pada yuri kahum dan aro kahum itu adalah maf'ul yang pertama. Wal ha'u maf'ulun tsanin Dan ha adalah maf'ul yang kedua wal mimu alamatul jam'i dan mim adalah tanda jamak wa kathiran maf'ulun thalithun dan kathiran adalah maf'ul yang ketiga lakinna listidlala bihadhil ayati fihi nadharun akan tetapi berdalil dengan ayat ini ya untuk menunjukkan bahwa penggunaan wasal ya atau penggunaan domir mutasil itu lebih baik itu fihi nadharun ya di sini ada ya perbincangan artinya perlu ditinjau kembali annal maf'ul tsaniya laisa khabaron fil asli karena maf'ul yang kedua dalam ayat ini itu asalnya bukan khobar ya karena kalau dhanna dan saudari-saudarinya. Maf'ul yang kedua itu asalnya harusnya khobar. Maf'ul yang pertama asalnya harusnya mubtada. Tapi dalam ayat ini tidak. Ya. Dalam ayat ini maf'ul yang kedua bal huwa mubtadaun. Ya maf'ul yang kedua itu adalah mubtada. Ya. Kathiron itulah khobarnya. Nah, di sini menjadi maf'ul yang ketiga ya ini catatannya kemudian waqala syairu dan seorang penyair mengatakan bulightu amri in barrin ikhalukahu id lam tazal liliktisabil hamdi mubtadira ya telah sampai ya kepadaku ka, mengenai kabar ya seseorang yang jujur ikhalukahu Ya dan aku ya menyangka bahwa engkaulah orang tersebut. Ya idlam tazal liktisabi alhamdi mubtadiro. Ya karena engkau itu senantiasa ya bersegera dalam berbuat kebaikan. Maka syahidnya yang mana? Yang ikholukahu. Ya, ikholukahu. Nah, untuk ikholukahu perlu lihat catatan kaki karena ini bentuknya menyelisihi kias. Nah, ikholukahu ya ikholu itu mudhari'u khola. Ya. Maka ikholukahu itu ikholu itu mudhari'nya khola. Ya, bu, harusnya kan khola ya kholu. Kemudian menjadi akholu seharusnya. Ya, tapi di sini menjadi ikholu. Bukan akholu tapi ikholu. Bimakna dhonna. Ya khola ini maknanya adalah dhonna. Wahuwa bikasril hamzati. Ya dan ikholu itu dibaca dengan mengkasrohkan hamzah. Wa huwal masmu'u kathiran ma'annahu annahu mukhalifun lil qiyasi. Dan penggunaan ikholu Ya, kita dalam syair-syair itu kadang menemukan ikholu. Ikholu. Yaitu didengarkan, ya kita mendengarnya orang Arab menggunakannya, ya sering menggunakannya. Tidak akholu tapi ikholu. Padahal itu mukhalifun lil qiyasi. Ya, karena itu padahal itu menyelisih kias. Ya, idil qiyasu fathu hamzati mudari'i thulathiyyi kaqoma wa aqumu. Ya sedangkan qiyasnya ya idil qiyasu fathu hamzati mudari'i thulathiyyi. Ya. Kalau mengikuti kias maka hamzah mudhari untuk fi'il thulathi itu di fathahkan. Seperti qoma yaqum qoma aqumu. Maka harusnya khola akholu. Tapi di sini dibaca ikholu. Wayan bagi liqtisaru alal kathiri. Maka ya sudah selayaknya ya kita mencukupkan ya mencukupkan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab ini dan juga menerimanya ya alal kathiri karena saking banyaknya ya digunakan ikholu ini Wa ikhalu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammati. Ikhalu adalah fi'il mudhari' yang marfu' dengan dhammah wal fa'ilu ana. Ya, dan fa'ilnya adalah ana. Wal kafu maf'ulun awwalun dan kaf adalah maf'ul yang pertama. Wal ha'u maf'ulun tsanin dan ha itu adalah maf'ul yang kedua. Maka perhatikan ikhalukahu Bukan ikholuka iyahu. Wa ma'nal baiti dan makna dari bait, bait ini alim tu bima sana'ahu insanun muhsinun fa dhonantuka iyyahu Ya saya mengetahui apa yang dikerjakan oleh seorang yang muhsin ya seorang yang baik maka aku menyangka ya itu adalah engkau Ya anni a'lamu annaka lam tazal musari'an liktisabil hamdi wathana'i. Ya, karena saya mengetahui bahwa engkau senantiasa ya bersegera ya, dalam memperoleh pujian dan sanjungan. Maksudnya apa? Apakah kemudian menginginkan dipuji? Maksudnya adalah ai amilal ma'ruf alladhi hadhihi thamaratuhu. Artinya adalah engkau bersegera yang mengerjakan kebaikan di mana ya pujian dan sanjungan itu adalah buah dari perbuatan baik tersebut. Kemudian kita kembali ke atas. Wakta rosi bawaihi alin fisola. Akan tetapi si bawaihi itu memilih penggunaan domir munfasil Li li'annad domiro khobarun. Ya sama, karena domir tersebut itu adalah asalnya khobar. Ya, asalnya khobar. Wal aslu fihi fisolu Dan asal bagi khobar itu adalah terpisah. Ya, fasal. annahu waroda anil arobi Dan juga karena penggunaan domir munfasil itu juga ya, diucapkan oleh orang Arab. Qala syairu, ya seorang penyair mengatakan, Akhi hasibatuka iyyahu wa qad muliat. Arja usadrika bil adghani wal ihani. Ya. Wahai saudaraku, ya, aku menyangka bahwa hasibatuka iyyahu. Aku menduga menyangka bahwa engkaulah orangnya. Qadamuli'at arja usadrika bil adghani wal ihani. Ya sungguh ya hatimu itu telah dipenuhi dengan dendam dan kemarahan. Ya, maka perhatikan hasibatuka iyyahu. Ya, hasiba itu juga akhawatu dhanna. Ya, akhawatu dhanna. Maka di sini ada dua, ya ada dua maf'ul yaitu kaf dan iyahu. Maka di sini tidak digunakan hasibatuka hu tapi hasibatuka iyahu. Kita lihat catatan kaki. Al-kafu maf'ulun awalun li hasiba. Dan kaf adalah maf'ul yang pertama untuk fi'il hasiba bimakna dhanna yang maknanya adalah dhanna. Wa iyyahu maf'ulun thanin. Dan iyyahu adalah maf'ulun thanin. Maf'ul yang kedua. Wa ma'nahu dan makna dari bait ini kuntu adhunnuka akhil haqqa. Ya dahulu aku menyangka bahwa engkau adalah ya saudaraku yang sebenar-benarnya walakinni wajattu minka sadron mali'an bil ahqadi waddogo ini alayya. Ya, akan tetapi ya, aku mendapati bahwa hatimu itu dipenuhi dengan ya, al-ahqad ya, yaitu dendam, ya, dan juga dogoin, ya, yaitu ya kebencian kepadaku, ya, dipenuhi dengan dendam dan kebencian kepadaku. Kita kembali, oh, ini sudah berarti yang berikutnya. hadza ma'na qawlihi wasil awifsil ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wasil awifsil ya sampai selesai. Ai yajuzu waslud domiri wa fasluhu. Yaitu diperbolehkan ya me menyambung domir, artinya menggunakan domir mutasil, dan juga memisahkannya juga boleh, yaitu menggunakan domir munfasil. Wahuwal ha'u fi qawlika salnihi yaitu hak yang ada pada ucapanmu salnihi. Wa taqdimuhul wasla yush'iru bihtiyarihi. Dan beliau, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu mendahulukan wasl. Kan wasil awifsil, ya bukan ifsil aus wa wafsil ausil, bukan seperti itu, tapi wasil awifsil. Mengapa beliau e, mendahulukan sil? Ya, artinya sambungkanlah atau gunakanlah domir muttasil. Itu yush'iru biikhtiyarihi. Yang beliau menunjukkan pilihan beliau. Artinya beliau menguatkan menggunakan domir muttasil. Wal muradu biqaulihi dan yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma asbahahu yaitu wa ma'asbahahu ai min af'ali hadzal babi yaitu fiil-fiil yang masuk dengan atau dalam bab ini ya babnya sal wa huwa babu sa'ala wa a'ta yaitu bab sa'ala dan a'ta yaitu fiil yang ya kita dapat memberikan dua maf'ul kepadanya dua maf'ul bih Thumma dhakaro annal khilafa intama. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa khilaf dalam hal ini itu intama. Apa maksud intama? Ay intasaba ila qailihi fi masalatikana wa akhawatiha atau karena dua pendapat bisa juga ila qailaihi ay intasaba ila qailaihi fi mas'alati kana wa akhawatiha. Yaitu khilaf tersebut disandarkan kepada ya ulama yang berpendapat atau qailihi saja, ulama-ulama yang berpendapat ya apakah lebih baik mutasil atau munfasil pada permasalahan kana dan fi mas'alati kana wa akhawatiha pada permasalahan Kana dan saudari-saudarinya. Wa kadzalika fi babi dhanna. Demikian juga pada bab dhanna dan saudari-saudarinya. Thumma sarraha ya bi annahu yakhtaru litisala. Kemudian beliau ya menyatakan bahwa beliau memilih ittisal. Artinya memilih menggunakan domir mutasil wa anna ghairahu yakhtaru linfisala dan yang selain beliau ya itu memilih infisal memilih menggunakan domir munfasil kita lihat catatan kaki laqad warada kullun minal fasli wal wasli anil arabi fil masailith thalathati bi kathratin Sungguh ya telah digunakan setiap dari fasal maupun wasel oleh atau dari orang Arab. Ya kita mendengar orang Arab itu menggunakan fasel dan wasel pada tiga permasalahan itu. Ya, yaitu sa'ala atau a'ta dan saudari-saudarinya, kemudian juga kana dan saudari-saudarinya dan donantu dan saudari-saudarinya. Ya bikathrotin ya, dan penggunaannya itu sangat banyak. Yang fasal banyak, yang wasal juga banyak. Tubiahul kiasa. Ya maka ini ya boleh saja dianggap sebagai kias, Ya artinya fasal boleh, wasal juga boleh. Wa alaihi dan oleh karena itu fahadal khilafu mimma la ta'ila tahtahu. Maka khilaf ini yaitu apakah lebih baik fasal atau wasal itu termasuk pembahasan yang sebetulnya ya kurang berfaedah. Ya, kurang begitu bermanfaat terutama bagi kita ya penuntut ilmu yang masih pemula. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك